Al-Jayqah. Wah, wow, Allah menengok. Itu siapa yang pakai jas pakai dasi dari tadi? Itulah calon anggota legislatif kita Pak Ustaz. Hmm, dari mana dua? Ya, makanya dari tadi dia menyebar uh, poster terus kan. <laughs> itu siapa itu yang pakai uh, mobil Toyota Alphard yang uh, megah yang mewah? Oh itu bisnismen kita Pak Ustaz bisnismen itu memang dari dulu kalau ada bagi-bagi hadiah nggak mau dia gratis bayar bayar bayar memang berhasil poster dia sekarang oh, itu yang pakai celana bolong tak jelas itu itu supir angkot poster eh, kita menyepelekan supir angkot makanan mereka halal lebih baik susah halal daripada kaya makan haram betul siapa itu loh mana mana dua kali berangkat? memang dia berangkat puasa, tapi seluruh angkot di Pekanbaru punya dia Novel Pak Ustaz. Memang dari dulu gayanya gitu, celananya koyak. Dari dulu koyak sampai sekarang. Mantap anak-anak mandua ini. Siapa yang tak bangga? Begitu dibaca koran, mandua berprestasi, mahasiswa terbaik. Ditanya orang saya, Ustaz sama kenal sama anak mandua ini? Hmm, siswa saya tuh. Pernah Ustaz ngajar di sana? Pernah ceramah dua tiga kali. Siswa saya. Kalau yang uh, pejabat pejabat mandua ditangkap KPK, aduh saya tak tahu. pekan baru. Iya, pekan baru kan luas. Mana saya tahu. Iya, itulah rupanya. Kalau sudah berhasil kalian, semua mengaku kawan, semua mengaku saudara, semua mengaku pernah berteman, semua mengaku anak mandua maka bangga luar biasa. Tapi pokok kayu yang besar Angin kencang tak akan patah, tak akan tercabut. Kenapa? Akarnya menghunjam ke bawah, pucuknya naik ke atas. Itulah dia pokok yang besar. Tapi kalau pokok yang kecil, dia harus dibuat dalam pot. Dia harus dijaga karena akarnya takut dimakan hama, daunnya takut dimakan wereng, pucuknya takut dimakan ulat karena ulat selalu memerang, menyerang pucuk. Pucuk, pucuk. Oleh sebab itu kalian ini dijaga kalau guru menjaga kalian jangan pulang cepat, yang jemput siapa, uangnya kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Itu karena kalian pohon kecil, karena sayang, karena sayang guru sayang orang tua sama kalian. Karena kalian adalah pohon kecil yang dikhawatirkan akan mati pucuk, mati batang, mati dahan, mati daun maka setelah kalian tamat, kalian menjadi pohon yang besar. Silakan angin kencang di UGM, angin kencang di ITB, angin kencang di IPB, angin kencang di UI. Kalian akan selamat. Kenapa? Kalian sudah menjadi pokok yang besar, tapi ujiannya luar biasa. Alhamdulillah, kalian akan selamat semua insya Allah. Amin. Jangan lupa pada ibu. Ibu jangan kalian lawan. 9 bulan 10 hari kalian di perutnya 2 tahun kalian menyusui mengalir darahnya dalam aliran darah kalian. Tak jangan kalian sombong. Manusia di dunia ini Nabi Adam yang tidak dilahirkan ibu, mukjizat bagi dia. Tapi kita manusia biasa, ibu, ibu, ibu. Yang kalian lawan ibu. Ustaz Nurpati, saya, ibu kami, ibu beliau, ibu saya, ibu saya, ibu beliau, ibu saya masih hidup, ibu beliau sudah meninggal. Allahumma firlah warhamha wa'afiha wa'afu anha. Tapi tidak pernah kami lawan emak kami diam. Jurus menghadapi orang tua pertama diam. Yang kedua diam. Yang ketiga diam. Apapun kata dia. Walaupun dia merepet diam. Kalau kau tak tahan mendengarnya ambil earphone. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tenang hatimu insyaallah. Ada dosa kalau kau lakukan di dunia, kau dapat azabnya di dunia, di akhirat pun dapat. Pecandu narkoba senang di dunia. Kenapa? Di akhirat. Berzina senang di dunia, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua dapat dua-dua. Di sini kau dapat, di sana kau dapat. Sudah dapat di sini kenapa dapat di sana? Yang di sini itu DP. Sana kau baru dapat cash. Maka jangan pernah kau lawan. Sebelum ujian ini, kau datang pada dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, doakan, "Mak, tolong aku." Tak ada doa yang lebih makbul daripada doa ini. Banyak silap ini. Apa salah? Mencuri duit manfaat. Ngaji di hadapannya, minta. Saya bangga dengan preman, bertatu, berkumis tebal, metal, gaya tegak. Tapi aku tulisan kartunya, I love Ahmad Den. Oleh sebab itu maka ini mesti kalian jaga kepada Allah salat tahajud, kepada ibu berbakti. Ala adullukum ala akbaril fa'ir. Maukah kalian tunjukkan terbesar di antara dosa besar. Syirik. Insya Allah anak manjual tidak syirik. Ukukul walidain durhaka kepada ibu. yang sampai durhaka. umuka ibu. umuka your mother. umuka ama ang. Ibu, ibu, ibu. Kenapa ibu yang katanya lemah, yang katanya tak ada apa-apa bisa dapat tiga? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak kalau mau dapat tiga, cobalah yang tiga. Kalian kalau mau merasakan mengandung balik dari sini beli kelapa jangan dibelah ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau kalian mau merasakan bagaimana melahirkan beli pasar buah ujung beli mangga sedikit telan bulan-bulan keluarkan bulan-bulan. Kalau kalian mau merasakan menyusukan ambil anak kecil ah, letakkan. Anak muda. Anak kecil tak pernah kursus menyusu Anak kecil tak pernah belajar menyusu Tapi bisa dibedakan yang mana susu maknya, mana susu bapaknya hebat iya, Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu jangan kalian ibumu Jangan kalian lawan ibumu Ibumu, ibumu, ibumu Minta doa restu dia Mohon pada dia Ayah penting juga Jangan kalian sepelekan ayah Karena kalau ayah kalian tak ada Cuma kalian ada Walaupun peran dia tak terlalu banyak Macam flash disk Tapi ibu yang dimuliakan Allah Anak-anak yang dimuliakan Allah Setelah kalian perbaiki hubungan dengan Allah perbaiki hubungan dengan ayah dan ibu, masuk kalian ke tempat ujian, berhasil kalian. Siapa yang tak senang tahun 2028 pulang alumni Mandua menjadi dokter spesialis lulusan Universitas Kedokteran Universitas Indonesia. Gilbabnya panjang, bajunya panjang, membawa jarum suntik, masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, ruang ICU. Assalamualaikum ibu-ibu, sehat semua, sakit dibacakannya lagi ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ibu itu pun tenang belum lagi disuntik yang sehat orang tua. bayangkan kalau dia bukan alumni mandua rambutnya tiga warna merah kulit belang, anting-antingnya dua belas, di sini tiga di sini tiga di sini dua di sini dua di sini satu macam satu kurban satu lagi pula di bibir Menengok bibirnya pakai anting, bibir ibu itu gak ah, Kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black dash. kuku panjang pula. Oke, oh, sepatu bot masuk. Sampai sakit, sampai sakit, coba, coba, coba. Disangka ibu, cuma kalau maut, mati dong. 2028 kita akan melihat pekan baru luar biasa anak-anak mandua kita lihat kiprahnya di 2028 insyaallah amin ketika anak-anak mandua ini digiring semuanya masuk ke dalam surga Allah wasiqan ladzina taqaw ila jannati zumara mereka digiring satu kelompok berjamaah masuk ke dalam surga yang pertama kali masuk kepala sekolah yang masuk habis itu majelis guru habis itu TU ada jurus masuk. Jurus sudah masuk. Murid-murid masuk. Pas masuk, tiba-tiba Ustaz Somad ada di ujung. Ditanya sama malaikat, geng mandua? Tidak. Loh, kenapa sini? Pernah ceramah di mandua? Masuk. Itu namanya syafaat orang tua, Insya Allah anak-anak mandua di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ibarat pokok kayu yang merusaknya tiga, akarnya batangnya, daunnya. Yang merusak akarnya apa? Narkoba. Seno, no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Sampai hari ini belum ada pasal yang melarang. Apa namanya? Lem kambing. Pak polisi bingung menangkap orang yang melem. Karena belum ada pasal tentang lem. Belum ada. Hanya ketulusan penjual lem saja. Kata anak-anak beli lem. Mau beli apa? Mau beli lem pak. Pergi pulang sana. Tahu mau ngelem kan? bawanya emaknya aku ah, yang nyuruh holim pohon datang nenek-nenek beli lem pak beli lem dikasih sama orang rupanya nenek itu lem anak-anak beli lem dibukanya tutup kaleng lem dihirup ke dalam dalam putus kabel-kabel di dalam putus yang ditangkap sama Pak Kapolsek di Tempeleng lepak lepak saya tak takut sama Pak Kapolsek saya hanya takut pada Allah Lem, ini narkoba kelas bawah, kelas ekonomi. Naik kelas VIP, pil rohipnol, pil anjing gila. Ada anjing gila, anjing rabies yang diikat pakai rantai besi, tak tentu arah air biru aja dimasukkan pil anjing tenang diajur ya, dimakan orang sah VVIP sabu-sabu 1,6 ton sabu-sabu masuk ke Bekri, masuk ke Riau, masuk Sumatera, masuk ke Jawa. Itu baru yang tertangkap. Bagaimana yang tak tertangkap? Maka saya diajak oleh BNN Badan Narkotika Nasional bertiga. Saya, dokter, BNN, Pak dari kepolisian. Yang pertama ngomong dokter, perempuan, lembut. Bapak-bapak ibu sekalian, anak-anak siapa yang memakai ini nanti akan gila, iya. sakit, akan mati, mampus. Nah selesai bu dokter Habis itu ngomong pak polisi Kami dari kepolisian yang kebetulan ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Bila maka ini kena pasal sekian yang ketangkap penjara Penjara Penjara penjara udah, sakit mati gila sudah, tinggal Ustaz Somad saya. Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam tempatnya, neraka tempatnya. Enggak, ucap semua. Habis itu saya ditelepon oleh ibu Dokter. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya Ibu Dokter yang kemarin kita duduk bersama dengan BNN. Ya, saya ingat, tak mungkin saya melupakan Bu Dokter ini Pak Ustaz, ini orang pecandu narkoba ini tidak mempan hanya ditakut-takuti dengan hukum. Mereka tidak mempan kalau hanya diberikan penyuluhan. Mereka harus diberikan pencerahan, tausiah, ceramah agama. Kapan Ustaz bersedia? Oke, okay, I am coming. Sudah dua tahun, sampai sekarang tak ada teleponnya. Apa maknanya? Kalian Manduani selamat semua dari narkoba insya Allah. Ustaz tahu dari mana? Dari tatapan matamu aku tahu bahwa kau pemakai tapi di sini bersih semua insya Allah. Kenapa? Terjaga akidah. Ditutup pintu kunci kamar semua. Tak ada CCTV. Siapapun tak menengok. Tak mungkin kalian pakai. Kenapa? Kalian takut kepada dia yang mengawasi kalian dimanapun berada. Lalu diawasi sama kepala sekolah. Kepala sekolah akan pulang ke rumah. Diawasi oleh orang tua. Orang tua akan mengantuk dan tidur. Tapi kalian dikawasi oleh dia. Inna alaikum lahafizin. Kiraman akhirin ya'lamuna ma taf'alun. Di awal surah dia siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu diajarkan pagi petang siang malam selamat kalian dari narkoba. Orang kalau sudah kena candu narkoba, berapa banyak istri-istri masak sarapan pagi, tak masak-masak. Kenapa tak panas kompor? Tengok tabung gas sudah dijual lagi. Jualnya maka kalian anak-anakku, adik-adikku yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang soleha-soleha, mudah-mudahan kalian dapatlah suami yang baik juga dari mandua Jadi punya aminnya banyak yang tak mau. Tadi yang sudah dibidik pakai jilbab panjang, baik, sopan, sholat, Tapi kalau dapat kalian lagi Fir'aun, hmm. Nauzubillah. Tapi jangan kalian pacaran-pacaran yang merusak akarnya narkoba. Yang merusak batangnya seks bebas. Oh, ayam kampus. Luar biasa. Tapi di sini kalian terjaga. Laki-laki tidak akan mungkin ada bonceng-bonceng dengan perempuan. Say no to bonceng. Yang pertama tadi say no to drugs. Yang kedua say no to bonceng. Tak ada bonceng-bonceng. Betapa indahnya nanti, nanti setelah kalian punya anak-anaknya bertanya, Papa, Papa, Papa, gimana ketemu dengan Mama dulu? Kami jumpa setelah lama tamat kuliah, waktu reuni setelah sama-sama berhasil, disitulah ku tengok makmu. Padahal dulu jelek hitam pesek pendek. Rupanya setelah tamat kuliah cantik juga dia. Akhirnya aku datang bertamu ke rumah orang tuanya, Kutanyakan kepada atukmu, bapak nenekmu, kemudian ku tanya dia, Pak, sudikah engkau menerima pinanganku dengan bismillah? Tak apa-apa, dengan Bismillah pun diterima. Enak diceritakan. Sekarang banyak anak-anak bertanya kepada orang tua, ayah, ayah, ayah, gimana ceritanya jumpa sama mama dulu? Ditangkap ansip ya. Mama, mama, mama, gimana jumpa dengan ayah dulu? Itulah ayah kau datang pakai motor, pergi kami, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, masuk angin gembung mak. Tak enak untuk diceritakan. Di hari pernikahan yang mestinya kebahagiaan, Justru disitulah ayah kalian mengamuk saat akan nikah dengan calon suami. Aku nikahkan aku dengan wajah dan tunai satu dan tak kembali lagi. Ya. Kenapa MBA? Married by accident. Jangan lupa MBA efeknya luar biasa. Perempuan yang hamil 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan, ini dia. Efeknya empat. Yang pertama, anak itu lahir tak boleh pakai bin binti bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah. Bin botol kota kota. Dua, kalau anak itu ternyata laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, perempuan. Nanti kalau mau nikah adiknya dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena dia bukan saudara senasab seayah, dia saudara si ibu saudara si ibu sama, tak bisa menjadi wali. Tiga, kalau mati si bapak, si anak tak dapat harta warisan. Kenapa tak dapat harta warisan? Karena tak ada hubungan nasab. Empat, Seandainya anak pertama ini perempuan gadis cantik dipinang orang pas mau nikah, si bapak tak bisa jadi wali. Kenapa? Karena itu bukan anakmu. Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami bawa ke rumah sakit Singapura. Tes DNA e positif ini anak saya. DNA e tak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari hari. Hmm. Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan waspada. Di mandua kalian dijaga itu. Di rumah jangan sampai orang tua tak menjaga. Sabtu sore datang anak lajang bawa sepeda motor yang kenal potnya sudah disunat. Digasnya dua kali mati jalan mertua. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, saya bawa anak bapak ya. Tidak, anakku anak mandua. Sekalipun kau bawa tak bisa. Di sekolah dia sudah diri di rumah aku menjaga dia. Tidak, pergi kau pulang. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Begini. Datang istri dari belakang, pasti gak bang. Awak dulu lebih parah dari cinta. Nah, ini yang lucu masalah. Kadang anak-anak ini tak nakal, orang tuanya tak betul. Kau pacaran lah, kau pacaran lah, mama malu lihat kau sudah tua tak nikah. Berdosa mah, dosanya dia mama yang nanggung. Ini mak setan. Betul ini. harus diluruskan anak-anak kita ini maka selamat dia insya Allah. Setelah kalian selamat, umur 17, 18, 52, 4 tahun lagi kalian mesti selamat. Semester 1, semester 2, sampai akhirnya kalian sarjana. Bisa S2 mantap, setelah itu barulah kalian nikah. Nasihat pernikahannya siapa? Ustadz Abdul Somad. Saya merasa bangga berada di tengah hadirin hadirat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin maupun belum sunat. Kenapa? masih berada di tengah. Anak ini dulu saya beri tausiah waktu dia ujian terakhir di Mandua. Hari ini saya diundang untuk nasihat pernikahannya. Kebahagiaan yang luar biasa. Datanglah mereka. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kebahagiaan luar biasa. Foto-foto-foto Pak Ustaz. Masya Allah, siapa yang tak senang? Tapi itu hanya mimpi belaka. Kalau tak kalian jaga dari sekarang. Perempuan, kalian adalah durian laki-laki durian, perempuan timun, perempuan timun, laki-laki durian. Apa terjadi kalau sampai timun berkawan sama durian? Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur, tak berkesan. Jaga kehormatan kalian, jaga kemuliaan kalian. Semua ada saatnya, ada saatnya belajar, ada saatnya lulus, ada saatnya kuliah, ada saatnya kerja, ada saatnya menikah. Kenapa kalian tak sabar menunggu yang halal sehingga kalian harus terjerumus kepada yang haram? Semua ada saatnya, semua akan indah pada masanya, insyaAllah. Allah. Amin. Seri-seri wajah Bukan karena make up yang tebal Sekarang banyak orang tak pede Pakai make up tebal Mati lampu, panas, rendang pedas, tuntun Anak mandua tak diajarkan pakai make up Putih hmm, muka Muka putih tangan hitam Pergi undangan Coba cepat buru-buru. Oh, tak tentu orang itu. Sampai di tempat undangan, orang senyum, kita senyum. Orang ketawa, kita ketawa. Yang disenyumkan orang, rupanya kita. Kenapa? Muka lain sebelah. Sebelah kanan hijau, kiri biru. Ustaz Somad sudah kasih tahu jangan cukur. Ini bulu mata apa alis mata? Alis. Jangan cukur alis mata. Alis riwayat Abdullah bin Mas'ud dilaknat Allah orang yang mencukur alis mata mohon maaf Ustaz sikit aja sikit aja merapikan aja merapikan aja tangan sudah menggeletar tuh hilang semua dia sendiri pun takut takut pergi undangan hilang sebelah solusinya gimana hilangkan dua-duanya jadi kita berangkat sebentar ya sebentar eh. untung ada spidol whiteboard Ah, dipakailah spidol terus. Wah. Awak pun berangkat sampai di tempat undangan, Rendang tadi pedas pula. Panas. Luntur. Panas ya iya. Hmm, berserak-serak lah dia. asal jumpa orang. Balik jam 9 malam ke rumah. Assalamualaikum bang. Buka pintu bang. Ya abang pun buka pintu. Tengoknya Allah la rumah juga Allah bisa buat rumah Kenapa kau tak panggil Aku bini abang Allah. Itu tak akan terjadi pada anak mandua. Kenapa? Wajahnya cantik berseri karena bekas air wudhu Matanya bercahaya karena bekas tahajud malam Siapa yang tahajud malam bercahaya wajahnya Dia bukan cantik karena make upnya Cantik kenapa? Inner beauty dicantikkan dari Ini yang mesti dijaga Akarnya dirusak oleh narkoba Batangnya dirusak oleh seks bebas. Ujungnya, kepalanya, apa yang merusak? Aliran sesat. Macam-macam aliran sesat datang. Sekuler, liberal, lianen, amat musaleh, nabi palsu, amadiyah, cina Macam-macam merusak. Tapi insya Allah setelah kuat iman dua, siapapun tak bisa mempengaruhi. Saya ceramah jam setengah 8 Sekarang jam setengah 9 Pas 60 menit di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kalau mau disimpulkan ceramah saya ini tak perlu saya simpulkan karena anak mandua sudah pandai menyimpulkan sendiri. Bagi yang tak ingat, minta saja rekaman. Kamera ada berapa ini? Satu, dua, tiga. Hidup kamera kan? ini kan? Hidup Nah, usah. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Karena pernah saya ceramah di salah satu kantor, Habis itu saya minta, Dek, tolong nanti kasih rekamannya. Mohon maaf Pak Ustaz, ini tak hidup mati. Kenapa kalian pasang tuh gaya-gaya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Kami orang-orang tua ini anak-anakku sekalian Anak-anakku sekalian Kami orang-orang tua ini tak banyak yang kami inginkan dari kalian Tak banyak Kami tak ingin kalian buatkan kami rumah besar Tidak Untuk apa kami buat rumah besar Kaki kami pun sakit tak bisa naik tangga kena asam urat kami tak ingin kalian belikan emas besar. Untuk apa kami pakai gelang emas besar? Sedangkan tulang kami sudah sakit tulang, kami tak sanggup. Kami hanya ingin saja saat kami mati nanti kalian yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Itu saja. Tak banyak. Saat kami mati nanti yang memandikan kami adalah kalian. Ibu kalian ini memandikan kalian berapa kali satu hari? Mandi pagi, siang, mandi lagi, Malam makan coklat kotor, mandi lagi. Satu hari tiga kali mandi, satu tahun 360 kali tiga, seribu kali dimandikannya. Lima tahun baru kalian bisa mandi sendiri. Lima ribu kali kalian dimandikannya. Dia hanya minta mandi sekali saja, mandi jenazah. Makanya praktek mandi jenazah. Tidak praktek mandi jenazah. Alhamdulillah, praktik mandi jenazah. Nanti kalian bisa menjadi tutorial, kalian bisa menjadi tutornya, kalian bisa menjadi pembimbingnya di masjid-masjid dekat rumah kalian. Mandi jenazah dipimpin oleh alumni Mandua. Kenapa? Kalian mengajarkan kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di lingkungan kalian masing-masing. Modal mandi jenazah ini kan mahal Pak Ustaz. Apa pula mahal? Modalnya kain putih sama kapur barus sama kapas. Oh harus bonekanya tak usah pakai boneka. Cari anak yang paling mandal mandi juga. Kan. Bapak, bapak, bapak, izin anak bapak ini kami mandikan nanti praktek mandi jenazah mandikanlah. Memang malas mandi dia. Betapa indahnya kalau anak kandung kita memandikan. Takkan disiramnya pakai air tinggi-tinggi. Karena dia tahu jenazahnya merasakan sakit baru saja sakratul maut sakit. Disiramnya rendah, yang tinggi-tinggi ke atas. Ada adab-adabnya. Tapi ada ibu-ibu yang sombong. Bukan main. Anaknya tak dididik. Dia pula sombong. Begitu dia mati, orang sudah ber... Hmm, tengoklah kau mati. Tengoklah. Begitu mati dikunci mereka pintu kamar mandi, inilah saatnya tiba. Nah, diambilnya semprot norsmil. Ambilnya mama lemon sama super pel, Rasakan. Oleh sebab itu tak ada lain kecuali mendidik Beruntung bertuah kalian anak-anak yang sudah dididik di Mandua. Beruntung bertuah pula orang tua kalian. Berapa banyak orang tua ingin anaknya masuk Mandua tak bisa masuk. Kenapa? Syarat fit and proper test yang luar biasa. Makanya Kalian yang sudah solehah solehah, kalian yang sudah soleh soleh, nanti ketika kalian sudah masanya bekerja berumah tangga, kalian cari juga orang yang baik-baik. Maka jangan sampai kalian hancur berkeping tak bermakna menjalani hidup. Sampai kapan? Sampai akhirnya mimda mata ya bawati mati. Mati menghadap Allah SWT. Apa yang akan kita bawa? Mobil besar, tinggal. Duit banyak, tinggal. Dulu Cina-Cina mati bawa emas, sebuah gelang, anting, rantai, gigi emas, semua dibawa maju. Sekarang saya tanya Cina bagian siapi-api, masih ada lagi Cina mati bawa emas, tak ada lagi Pak Ustaz. Kenapa takut kuburnya dibongkar maling? Zaman dulu maling takut sama hantu, sekarang dunia sudah mau kiamat, hantu takut sama maling. Makan apa yang kau makan busuk, labisa yang kau pakai labu, Wa tasaddaqta fa yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hindari ini semua, kalian akan selamat, sejahtera. ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami guru-guru, apa kebahagiaan seorang guru? Saya ini guru, saya guru, mengajar. Ada mahasiswa saya. Apa kebahagiaan saya sebagai seorang guru? Pergilah saya ke Dumai 4 jam. Dari Dumai menyeberang lagi laut sampai ke Rupat. Sampai di Rupat acara. Tiba-tiba ada anak satu anak muda menengok saya terus. Dia tengok saya, saya tengok dia. Dia tengok saya, saya tengok dia. Lama-lama saya khawatir, dia jangan-jangan bencong. Dia tengok senyum, dia tengok senyum. Apa ini? Selesai acara, dia permendekat. Oh, kawan ini. Ustaz kenal sama saya? Tidak. Astagfirullah Ustaz Saya mahasiswa Ustaz dulu Fekonsos Fakultas Ekonomi dan Sosial Oh Iya, iya iya iya iya. Gimana kau sekarang? Saya lulus PNS sudah ditempatkan di rumah. Alhamdulillah. Kebahagiaan luar biasa menengok siswa kita dulu berhasil. Barulah saya paham ucapan guru saya dulu. Kami senang melihat keberhasilan kalian. Itulah yang tak bisa dibayar dengan gaji 13. Itulah yang tak bisa dibayar dengan sertifikasi. Itulah yang tak bisa dibayar dengan sertifikat apapun. Kebahagiaan hati melihat murid-murid sekalian. Apa kata guru masuk lokal murid-murid? Guru siapa itu? Guru penipu. Senang hati kami melihat kalian semua berhasil. Doa kami tak banyak supaya kalian berhasil. Dan setelah kalian tamat, putuskan hubungan dengan ibu bapak guru. Tidak. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri ini Setiap kalian beramal, setiap kalian berbuat, amal kalian mengalir kepada guru-guru kalian. Inilah amal yang tak putus dengan zaman dan masa. Apa namanya? Unlimited edition. Jika mata insan, hadis riwayat Muslim, kalau orang mati inqata'a, putus. Yang dulu rajin baca Yasin putus. Tak ada orang mati baca Yasin. Kalau ada orang mati baca Yasin lari kita semua. Apa yang tak putus itu? Waladun salihun dapat semua karena kalian anak-anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kaya kalian, shadaqatun jariyah. Kalian bersedekah itu masjid siapa yang bangun? Anak mendua. Itu rumah sakit siapa yang bangun? Anak mendua. Dari sekarang, simpan tabungan kalian yang sudah ada tabungan menjelang ujian. Balik dari sini, pergi kalian ke panti asuhan belakang Poki Sunda. Pajar Harapan namanya. Masuk ke dalam, ah, datang Pak Yazid. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini Pak Yazid? Ada 200 orang. Aku ah, keluarkan Pak Yazid. Kami mau kasih makan. Semuanya? Enggak, 10 aja anaknya di 10 kotak nasi. Makan kalian bersama mereka, makan bersama anak yatim, minta doakan anak yatim, doakan kakak ya. Kakak mau ujian ini, udah doakan mereka ya Allah, ya Ustaz. Ustaz Somad kami ini nggak bisa bahasa Arab buat sendiri. Doanya gimana nih nggak bisa bahasa Arab? Doa tidak perlu pakai bahasa Arab kalau di luar sholat yang penting empat saja. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Habis doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ujian ini mata pelajaran ini payah betul aku khawatir terus sampai tak lulus. Minta kepada Allah. Saya nggak bisa bahasa Indonesia Pak Ustaz. Ambo orang awak, kau apa sih awak? Iku banyak mana nih kami tak kali mata pelajaran pada Pak Ustaz. Kalau aku baca rokok. Saya bukan orang Minang Pak Ustaz, saya orang Jawa Pak Ustaz. Ah, iki wis pirang predino pilih. Iya, ya Allah, nek aku ora lulus iki wis mau paten tenan iki. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, orang Batak Tak pula bisa bahasa Batak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semuanya berbahagia karena anak-anak ini kita lepas dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kesilapan. Selesai tausiah ceramah, hubungan kita tak pernah putus. Kenapa? Karena kita tetap tersambung dalam doa. Saya tak minta request doa banyak-banyak dari anak-anak mendua, keluarga besar mendua, murid wali murid, guru-gurunya. Yang saya mintakan satu saja, pesan doa. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Yang cepat aja. Bro. Saya diminta membacakan doa. La yajtani malaun sekelompok orang berkumpul. Faya di berdoa, satu orang berdoa. Wa yaminuhum sairuhum yang lain mengambil mengaminkan tidak aja bahu Allah untuk niat yang baik ini.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 ya Allah La ta'ala dhanban illa ghafarta segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiba illa satarta segala aib cacat kami tutup ya Allah. Wa la mumtahina illa najahta yang akan ujian luluskan dengan predikat nilai yang terbaik ya Allah. Wa la hajata min hawaij dunya la karida wa lana fiha salah. Segala hajat kami di dunia dan di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma anzilir rahmat wa salamat wal barakatuh ala hadirul jamaah turunkanlah keselamatan kerahmatan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah keluarkan dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa kami ya Allah Rabbana fir lana dhunubana ampunkan dosa kami wa li walidayna kedua orang tua kami wa li abaina ayah kami melepuh kulitnya mencarikan rezeki yang halal untuk makan kami sekolah kami tak dapat kami balas puji baiknya ya Allah ibu ibunda kami mereka nyawa dia melahirkan kami ya Allah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya. menyusukan kami mengalir darahnya dalam badan kami andai dia masih hidup hari ini dapat kami pulang kami peluk badannya kami cium tangannya tapi sebagiannya sudah menghadap engkau Allah maafirlaha ampunkan dosanya warhamha rahmatiyah wa'afiha berikan kebaikan wa'afuanha maafkan segala khilaf dan salahnya Allah maja'al jannata maswaha jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah Allah maja'al qabraha radatan min riyadil jinan jadikan kuburnya salah satu dari taman surga wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka Ya Allah Wali asatidatina guru-guru kami Banyak kami melawan mereka karena kami bicarakan cacat aibnya di belakang tak dapat kami minta ampun. Budi baik mereka tak dapat kami balas maafkan silap salah guru-guru kami ya Allah. Kawan-kawan sahabat-sahabat kami yang selama ini bercengkrama, bersenda gurau, mungkin kata-kata kami merusak hubungan kami, mungkin cakap kami merusak hatinya, maka ampunkan silap salah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami dan nabi minal khasirin. Pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.